السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه باطل قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يطمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن ومتلف مؤذيه dan orang yang merusak apa yang mengganggunya. Laisa manu maka dia tidak menanggung ganti rugi. Ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Setelah menolaknya dengan cara yang paling baik. Ya. Dan ini penting perlu untuk kita ketahui. Dan demikianlah di dalam syariat Islam di dalam menghukumi sesuatu itu dengan detail, ya dengan detail dengan secara terperinci. Nah, orang yang merusakkan sesuatu yang mengganggunya, maka dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Yakni setelah ba'da difa'i billati asanu. Setelah dia menolak dengan cara yang terbaik, ya. Nah, dalam kalimat ini mu'alif rahimahullah taala menjelaskan kaidah tentang barang siapa nam yang diganggu oleh pengganggu ya seperti misalnya ada enam binatang yang mengamuk ya, binatang milik orang lain mengamuk enam maka boleh baginya untuk menolak untuk menahan binatang tersebut ya. ada enam onta punya tetangganya mau menabrak dia mau menggigit dia boleh dia untuk menghindari menghindarkan diri menyelamatkan diri enam tetapi dengan cara yang yang terbaik ya dengan cara yang terbaik kalau misalnya dihalau cuma dengan ranting saja dia sudah pergi dihalau dengan ranting jangan dihalau dengan parang ya, sampai kepalanya terlempar ya tapi kalau dia dihalau dengan ranting tidak mau pakai kayu yang lebih besar ih eh, masih mengamuk sudah mau nggak mau pakai parang nah demikian nah ketika dengan parang sampai kemudian dia mati maka tidak tidak bertanggung jawab mengganti rugi ya tidak bertanggung jawab mengganti rugi Nah, tetapi kalau seandainya nah binatang ini dia tidak terlalu jahat. Dihalau dengan ranting saja sudah pergi, kok dia dihalau dengan parang, dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Nah, ini. Jadi dengan syarat dia menolaknya dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang paling ringan kok bisa? Ah, terpaksa harus cara yang terberat. Ya, kalau tidak ada alternatif lain. Ya, maka dalam kondisi seperti ini maka dia tidak tidak mengganti rugi. Nah, dan kaidah ini nah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Nah, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Innamas sabilu sesungguhnya kalau sabil pada umumnya artinya jalan. Ya. Tapi di sini maksudnya apa? Jalan untuk menyalahkan. Ya. Jalan enam untuk menghukumnya berdosa. enam. Ya. Jadi mas sabilu sesungguhnya as-sabilu enam jalan untuk menghukumnya dosa ya. atau dosa itu adalah atas orang-orang yang mendolimi manusia. Atas orang-orang yang mendolimi manusia dan nah berbuat melampaui batas secara tidak hak di atas muka bumi ini. Ya. Jadi kalau seorang itu tidak berbuat zalim, tidak menzalimi orang lain dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa, tidak disalahkan. Ya. Tidak ada jalan untuk menyalahkan. Innamas sabilu tidak ada eh, nah innamas sabil bahwasanya jalan untuk menyalahkan. enam ya, sabil di sini artinya enam jalan yakni jalan untuk menyalahkan atau untuk menghukumnya berdosa. Nah, Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-193, fala udwana illa 'alal zalimin. Maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Ya. Sehingga orang yang membela diri, nah, walaupun sampai merusakkan nah milik orang lain tetapi dengan syarat dia tidak berbuat zalim maka tidak ada nam, tidak ada hukuman baginya. Nam. Demikian pula di dalam hadis 6 disebutkan bahwasanya tarafa ilaihi rajulani dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tarafa ilaihi rajulani adha ahaduhuma yadal akhar. 6 bahwasanya ada dua orang laki-laki mengajukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Masalahnya apa? ahaduma eh adda ahaduhuma yadal akhar. Naam, dua orang bermasalah. Ya, masalahnya yang satu menggigit satunya. Naam. ya, terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain ya, radhiyallahu taala anhu. Naam. dan hadis ini naam muttafaqun alaih ya, sedangkan lafaz yang disebutkan ini adalah lafaz Imam Muslim Nah, salah satu penggigit yang lainnya, ya, kemudian yang digigit dia menarik tangannya sehingga ompong giginya gugur gigi orang yang menggigit. Ya. Ini kisah nyata, ya, hadis muttafaqun alaih. Nah, yang satu ya mungkin bercanda tapi kelewatan sampai sakit ditarik tangannya, ketika ditarik gugur, ya, tanggal giginya, nah, sehingga melapor ke Rasulullah ini dia yang menggigit gigi saya tanggal, dia menggigit tangan saya Nah, nah <clears throat> kemudian Faqala ya, fanaza yadahu fasaqatat saniyatahu saniyatuhu ya. Dia menarik tangannya kemudian tanggalah gigi enam seri ya yang ada di depannya ini ya. Tanggalah gigi serinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya'addu ahadukum yada akhihi kal fahli la Ya. Salah seorang di antara kalian telah menggigit saudaranya seperti binatang sehingga tidak ada dia, ya. tidak ada diat ya. atau ganti rugi, ya. tidak ada enam kisos. Ya. Kalau dia mematahkan gigi temannya maka kisosnya dipatahkan gigi temannya tidak ada. Kenapa? Karena dia menggigit temannya seperti binatang. Ya. Demikian pula datang dalam hadis yang sahih Naam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Hatim. Naam. Yakni Rasulullah SAW bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim fafaqa'u 'ainahu fala diyata lahu wala qisas." Barang siapa yang mengintip atau melihat di dalam rumah suatu kaum barang siapa mengintip rumah orang lain melihat dalam isi rumah lain bi ghairi iznihim tanpa seizinnya faqa'u ainahu kemudian dia memecahkan matanya yakni memukul sampai 6 sampai benjol sampai 6 pecah matanya ya, bahasa kita fala diyata lahu wala qisas maka tidak ada diat ya, tidak ada ganti rugi dan tidak ada qisas ya, tidak ada 6 pembalasan ya, kenapa karena dia telah melihat isi dalam rumah saudaranya dengan zalim. Ya. Bisa jadi di dalam rumahnya istrinya sedang tidak enam menutup auratnya, ya. keluarganya tidak menutup auratnya atau perkara-perkara yang lain yang tidak ingin terlihat oleh orang lain. Ya. Kalau orang lain melihat enam mengintip dalam rumahnya dengan tanpa izin tuan rumahnya yang milik rumah, maka kalau tuan rumah itu kemudian memukul ini kok ada biji mata kelihatan di luar pang ya. benjol matanya maka dia tidak tidak dihukum oh, dia telah memukul mata saya loh dia ngintip rumah saya kok ya. maka tidak ada hukuman bagi yang memukulnya enam dan lain-lain dari nas-nas yang ada enam yang menjadi dalil atas kaidah ini enam dan diantara contohnya wamin amtilati zalika lau haja alaihi aljamalu fatslafahu fala dan dicontohkan, ya, contoh yang paling mudah juga adalah apabila ontanya orang lain mengamuk, ya, menyerang dia, kemudian dia nah membela diri sampai terbunuhnya onta tersebut, maka tidak ada ganti rugi. Nah, demikian pula lausola alaihi hayawanun hayawanu saydin bahwa muhrimun jazalahu qatluhu. Ya. Demikian pula kalau seandainya ada binatang yang mengganggu dia dalam keadaan dia sedang ihram. Ya, orang ihram tidak mem, tidak diperbolehkan membunuh binatang buruan. Tapi kok ada binatang ya, yang mengganggu dia, mungkin binatang ya, gila mungkin ya, dalam istilah kita. Ini selalu mengganggu, selalu mengganggu, maka tidak ada jalan lain untuk meninggalkan gangguan itu kecuali dengan membunuhnya, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena gangguan itu mengganggu dia, bukan dia yang memburu, yang membunuh binatang tersebut dari dirinya telah binatang itu yang memang cari gara-gara ya. binatang itu mengganggu mengganggu ganggu dalam keadaan dia ihram ya maka boleh baginya untuk membunuh binatang tersebut ya demikian pula binatang milik orang lain ya nah demikian pula wa kadzalika qatilu qatil tarid la yutalabu bi qisasin wala bidiyatin madama qatluhu halaqatahi detorik. demikian pula ketika ada pembegal ya kita sedang mengadakan perjalanan Ternyata dibegal, diancam. Enam, ya, mau pilih harta apa nyawa. Ya, serahkan hartamu atau nyawamu yang kamu serahkan. Nah, diancam ya, dengan pisau. Maka kita tidak ada pilihan lain. Enam, mungkin yang punya bela diri, oh, mudah yang melawan pakai pisau sudah. Dia punya bela diri, dilawan sampai kemudian mati. Maka yang demikian tidak ada diet dan tidak ada kisos. Ya. Yakni di saat membegal. Ya. Di saat membegal. Jangan sampai hari dibegal dia, aduh, kalah semua. Tunggu ya, minggu depan. Ya. Kalau kamu sedang tidur saya bunuh. Nah, kalau dia bunuh ketika dia sedang tidur di rumahnya, ya maka dia wajib nah bertanggung jawab. Ya, ada tanggung jawabnya. Ya. Diserahkan kepada hukumah. Ya, mungkin dikisos dan dan seterusnya. Nah, tapi ketika dia membunuh pembegal itu ketika pembegal itu sedang beraksi membunuhnya atau, atau membegalnya, ketika dia melakukan perlawanan, perlawanan sampai begal itu mati maka tidak ada tanggung jawab tidak ada ganti rugi. Nah, ya, yang penting ketika sedang dia mengganggunya, ya, bukan di lain kali. Jangan sampai ketika begalnya sudah tobat, sedang sholat kemudian dipukul dari belakang, oh, dia membegal saya, tidak diperbolehkan. Nah, baik. <clears throat> Kita baca penjelasan Syekh Allah taala. Hada eh, idza sholat alaihi adamiyun au hayawanun au tairun fil ihram fatlafahu daf'an an nafsih la dhamana alaihi. Naam. Apabila dia diserang oleh seseorang atau diserang oleh binatang atau diserang burung ketika sedang ihram, ya. Kemudian dia pun merusakannya, ya. merusakkan di, di sini bisa merusakkan dengan ringan atau berat, ya, merusakkan berat yakni sampai kematiannya. Daf'an an nafsih Nah, dalam rangka membela dirinya, la dhamana alaihi, maka tidak ada tanggung jawab atas dirinya, ya. Tidak ada tanggung jawab untuk mengganti rugi. Nah, walakin yadfa'uhu bil ashali fal ashal, akan tapi hendaknya dia menolaknya dengan cara yang paling mudah, yang paling ringan, kemudian yang paling ringan. Dengan cara yang paling ringan tidak bisa baru meningkat. Nah, yang berat sedikit. Tidak bisa baru meningkat yang berat sedikit. Tidak boleh langsung yang paling berat. Nah, Wa amma idza turra ila saydin wa huwa muhrimun fa atlafahu li daruratihi fa innahu yatman. Walakin la isma alaihi. Dan adapun apabila dia terpaksa untuk berburu, ya, dia lapar, tidak ada makanan kecuali binatang buruan. Ya. Dalam keadaan dia ihram, fa'atslafahu kemudian dia membunuhnya, dia memburunya, ya, menyembelihnya, kemudian memakannya li daruratihi karena untuk menutupi daruratnya karena dia lapar kalau tidak makan bisa bisa berbahaya, bisa mati. Nah, fa'in innahu yatman, maka dia wajib mengganti rugi. Ya, wajib mengganti rugi. Walakin la isma alaihi, tetapi tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Tapi kalau dia tidak lapar, ya, lapar yang amat berat kemudian dia membunuh binatang dalam keadaan binatang itu tidak mengganggunya, maka dia Nam yatman dia ganti rugi dan dia enam berdosa ya, dia berdosa dan mengganti rugi ya, ganti ruginya enam ya, adalah binatang ya, binatang ternak yang senilai dengan yang dia bunuh tersebut Qala Ibnu Rajab fi kawaidhi ya, berkata Ibnu Rajab di dalam kitab kawaidnya Waman atlafa li lidafi azahu lahu lam yatmanhu. Barang siapa yang merusakkan sesuatu untuk menolak gangguannya. Nam, lahu yakni dalam rangka untuk membela dirinya. Ya. Nam, dia merusakkan sesuatu yang lain dia mengganggu dirinya dalam rangka untuk membela dirinya. Lam yatman, maka dia tidak nam bertanggung jawab mengganti rugi. Ya. Tidak bertanggung jawab mengganti rugi. Ya. Mengganti rugi ini termasuk mengganti rugi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala berupa kafarah. Ya. Nam. Wa in atslafahu lidafi azahu bihi. Akan tetapi apabila dia merusakkannya, ya, adalah untuk nam meninggal apa menolak sesuatu yang mengganggu dirinya dengan perkara tersebut. Ya, seperti tadi contohnya, ada gangguan pada dirinya yakni lapar yang amat sangat. Dia butuh makan nam binatang tersebut padahal dia dalam keadaan ihram, ya. Maka dia tidak berdosa ketika membunuh binatang tersebut ya karena darurat kelaparannya tetapi dia wajib enam mengganti rugi yakni dengan membayar enam binatang yang senilai ya, dengan menyembeli binatang yang senilai dengan binatang yang dia bunuh tersebut ya, seperti misalnya kalau dia membunuh burung merpati ya mungkin dia dengan enam menggantinya dengan ayam ya, dan seterusnya